Sebab yang namanya syabab, anak muda, idza nasya'a jika dibesarkan di tengah-tengah ahlu sunnah bersama ahlu sunnah farju minhu maka harapkanlah kebaikan. Tetapi seorang pemuda yang nasya'a dibesarkan di tengah-tengah ahlul ahwa, ahlul bid'ah, semakin besar di sana, di tengah-tengah ahlul ahwa, maka kecil harapan. Masih ada, tapi kecil. Bahkan sebagian ulama menyebutkan dengan fayas minhu putus asalah dari orang yang sudah dari kecil dibesarkan di atas ya Yakni betapa sulitnya. Tetapi antum masya Allah wujuhun tayyibah. Wajah-wajah yang tayyib dibesarkan di tengah ahli sunnah, di lingkungan ahli sunnah. Masya Allah. Maka kita berharap. Kalian bisa talabul ilmi. Dan kalian bisa menambah ilmu dan amal lebih mudah. Sebab dasar-dasarnya sudah ada. Yaitu lingkungan yang baik membentuk perangai yang baik. Dasar-dasarnya sudah ada yaitu kebiasaan baik di tengah-tengah masyarakat baik. Ketika dikasih dalil kalau Allah kalau Rasul mereka dengan mudah berkata sami'na wa ata'na. Kami sudah seperti itu sebelum dengan hadis ini. Barakallahu fiikum. Sehingga dikatakan di sini husnul alim pandai-pandai memilih seorang guru kemudian pandai-pandai pula bagaimana bersikap dengan sikap yang baik kepada gurumu ta'addub berakhlak dengan akhlak yang baik wa ta'assi dan meneladani akhlak dan adab sopan santun mereka qabla talabul ilm sebelum mencari ilmu. Pertama dibawakan di dalam bab ini dalam kitab Lamnuduril Mansur min al-qaul al-ma'thur fil i'tiqad was sunnah yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan dalam Musnad dan juga oleh Imam Hakim rahimahumullah laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'rif li'alimina yakni haqqahu bukan dari kami siapa yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua dan mengenali bagi orang berilmunya. Apa mengenali apanya? Yakni haqqahu, yakni mengenali hak-hak orang yang berilmu, hak-hak seorang guru. Ikhwani fiddina azakumullah. Kemuslimin rahimani warahimukumullah Kalimat laisa minna ini ancaman. Bahkan ancaman yang menunjukkan siapa yang melanggarnya, maka dia terkena dosa besar. Bukan golongan kami, bukan golongan kami. Ini ancaman yang menunjukkan. Siapa yang menyelisihinya, maka dosanya besar. Laisa minna bukan golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih muda. Yang justru sebaliknya menindas orang yang di bawahnya Ketika dia merasa tua, yang di bawahnya diperbudaknya, diinjak-injaknya, bukan di disayangi. Kalau dia menjadi pemimpin, maka dia menindas rakyatnya. Kalau dia dijadikan sebagai tokoh, maka dia semena-mena dan kemudian meremehkan, merendahkan semua yang di bawahnya. Ini barakallahu fikum, laisa minna. Kata Nabi, bukan golongan kami. Seharusnya ketika seorang berada di atas, dia menyayangi yang di bawahnya. Ketika dia di bawah, menghormati yang di atasnya. Ikhwani fiddin azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana orang tua menyayangi anak-anaknya dan sebagai anak-anaknya menghormati orang tuanya. Itu wajar. Sebagaimana penguasa, pemerintah menyayangi rakyatnya dan rakyatnya menghormati penguasanya. Itu diperintahkan. Bukan sebaliknya. Yang di atas menindas yang di bawah, yang di bawah durhaka kepada yang di atasnya, menentangnya dan seterusnya. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan bersama-sama man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Siapa yang tidak menyayangi yang lebih muda dan siapa yang tidak menghormati, memuliakan yang lebih tua, laisa minna. Yang ketiga yang berkait dengan pembahasan kita walaupun dalam pertama dan kedua ada isyarat bahwa seorang murid hendaklah menghormati gurunya karena dia kabirukum. Dia orang di atas kalian, orang besar kalian. Maka hormatilah mereka. Tetapi dikhususkan lagi dengan kalimat wa ya'rif li'alimina dan hendaklah mengenali hak-hak orang yang berilmu. Hak-hak guru, yang kedua diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dinukil dalam Al-Fath dan juga Faidul Qadir. Fasadun nas kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fasadun nas idza jaa al-ilmu min qibali as-saghir. Akan rusak manusia Ketika ilmu dibawa oleh orang-orang kecil, anak-anak muda, wasta'sa alaihil kebir yang kemudian diingkari, ditentang oleh orang-orang besarnya. Ini akan rusak manusia. Wasalahun nas, sedangkan baiknya manusia Ida ja'al ilmu min qibalil kabir. Kalau ilmu itu datang dari orang-orang besarnya, orang-orang tuanya, dari tokoh-tokohnya, tabahu alaihi saghir akan diikuti oleh orang-orang yang di bawahnya. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Kalau kita melihat bahwa orang yang mengajarkan ilmu itu orang-orang tua, yang sudah memutih jenggotnya di dalam dakwah biasanya mudah diterima oleh kaum muslimin. Tetapi kalau yang naik mimbar anak-anak muda seperti kalian, biasanya orang-orang tua bertanya siapa sih anak kecil? Berani-berani bicara di mimbar? Enggan untuk mendengarkan nasihatnya. Itu keumuman. Ikhwan ibn a'azakumullah, wallahu ta'ala a'lam maka hendaklah kalian sabar dalam talabul ilmi. Sabar dalam talabul ilmi sampai kapan? Sampai terpaksa ngajar. Kok terpaksa? Iya. Ketika sudah tidak ada lagi orang lain, kamu harus ngajar. Aduh, sesungguhnya saya belum pantas. Baru umurnya sudah 50 tahun merasa belum pantas. Mengapa? Karena dia barakallahu fikum. Azamnya adalah talabul ilmi. Sekarang mau belajar sama siapa? Guru-guru saya sudah pada meninggal. Dan saya didorong-dorong dari belakang suruh ngisi. Terpaksa dia ngisi. Ikhwan ibn maka akan terlihatlah pelita-pelita yang berkelap-kelip akan terlihatlah cahaya-cahaya di sekian tempat. Kapan? Ketika guru-guru tadi wafat. Selama kalian bisa tolabul ilmi, terus tolabul ilmi. Tidak ada yang yang Bikin jenjang baru. Kan gampang dong. SMP sudah lewat, SD sudah lewat, sma sudah lewat, SMA sudah lewat, Mahat Ali sudah selesai, apalagi Ya bikin jenjang baru, jenjang apa kek? A'lal a'la lagi. Terserah kalian akan makan apa. Ya belajar. Talabul ilmi. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa Allah. Jangan ta'ajjul fit tasaddur. Jangan terburu-buru ingin tampil. Jangan terburu-buru ingin tampil di mimbar, berkhutbah dan sebagainya. Sebab biasanya umur berpengaruh. Ada seorang berilmu, tapi masya Allah masih muda. Ada satu orang lagi berilmu, padahal ilmu di bawahnya anak muda tadi. Tapi sudah tua dia. Masya Allah terlihat dari penampilannya. Dua-duanya ngisi daurah. Tamu dari luar bukan di sini. Kemudian masyarakat ini ahlu sunnah masya Allah gembira dengan datangnya orang-orang berilmu tadi. Ditanya satu persatu jawabannya hampir sama. Mana yang lebih berkesan dari orang tua tadi? Mengapa? Mereka merasa bahwa ini seperti abiku yang menasihati aku. Seperti abiku atau kakekku yang sedang menasihati. Sehingga berkesan masuk ke hatinya. Begitu satu yang muda tadi ngisi, walaupun secara ilmu dia lebih berilmu, tapi kayak teman saya <laughs> umumnya. Kembali kepada ucapan nomor bin Khattab. Fasadun nas idza al ilmu min qibali saghir. Rusaknya manusia ketika ilmu datangnya dari anak-anak kecil, anak-anak muda. Ista'sa alaihil kabir ditentang oleh orang-orang yang lebih tua. Kebaikan manusia jika yang mengajarkan ilmu adalah orang-orang besar akan diikuti oleh yang kecilnya. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala Umar bin Khattab juga di dalam adab syariah syariyyah tawadhu liman 'allamakum وتواضعوا لمن تعلمون tawadhu'lah merendahlah terhadap siapa-siapa yang mengajarkan kepada kalian ilmu dan juga tawadhu'lah kepada mereka-mereka yang mencari ilmu dari kamu. Yang namanya tawadhu ke atas maupun ke bawah hendaklah tawadhu. Jangan ke atas kita tawadhu, tapi ke bawah kita sombong. Kemudian murid-murid tadi direndahkan, dihinakan, diejek. Saya, saya, saya terus begitu. Kesan yang didapat oleh para santri bukannya ilmu. Bahkan bukan akhlak yang baik. Kesannya ini guru saya sombong banget. Barakallahu fiikum. Sehingga justru yang tawadhu' tadi, yang merendah tadi, saya belum apa-apa. Gitu. Maka santri tadi akan lebih semangat. Ustadz, yang begini ilmunya. Masih belum apa-apa. Apalagi kami. Akan seperti itu. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkait dengan masalah kecil dan besar tadi yang saya terangkan sedikit bahwa itu besar dan kecil dalam masalah umur. Ada hadis atau asar yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. La yazalun nas bi khair. Ma aghadul ilma an akabirihim. Manusia akan selalu baik selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang besarnya. Wan umanaihim dan orang-orang yang amanahnya. Wa ulamaihim dan orang-orang yang berilmunya. Ayazalun nas bikhair. Manusia akan selalu dalam keadaan baik selama mereka mengambil ilmu dari guru yang memiliki tiga kriteria. Akabiruhum wa umanauhum wa ulamauhum. Yang pertama orang-orang itu orang-orang besar. Yang kedua umana amanah. Bukan pengkhianah. Amanah bukan pendusta. Wa ulama ihim dan orang-orang yang berilmunya. Kalau disebutkan ulama berilmu, berarti yang tadi akabir besar bukan urusan ilmunya, tapi urusan umurnya. Faida akhazuhu. Sebaliknya, apabila manusia, masyarakat mengambil ilmu min sigarihim dari anak-anak kecil, anak-anak muda, diistilahkan anak-anak kemarin sore, wasyirarihim dan orang-orang jeleknya halaku akan binasa. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa Ada lafaz yang lain dalam riwayat yang lain. Kalau disebutkan tadi dalam Baihaqi oleh disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam Al-Madkhal akabirihim wa an umanaihim wa an ulamaihim. Wa idza akhadhu an sigharihim wa shirarihim halaku. Itu yang kita baca tadi. Ternyata diriwayatkan pula dari Abdullah bin Mas'ud dengan atau dinukil dalam lafat-lafat yang lain, la yazalun nas bi khairin ma atahum al-ilmu min qibali akabirihim. Hampir sama maknanya, lafadznya saja berbeda. Manusia akan selalu dalam keadaan baik selama ilmunya datang dari arah orang-orang besarnya فإذا أخذوا عن atau min qibali asaghirihim kalau ternyata datangnya ilmu dari orang-orang kecilnya wasyirarihim dan orang-orang jeleknya halaku akan binasa demikian ikhwan fillah azakumullah disebutkan dalam az-zuhud oleh Ibnu Mubarak dan juga diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan juga dinukil dalam Al-Mu'jamul Kabir dan Jami' Al-Bayan Al-Ilmi wa Fadlih dan juga dalam Al-Faqih wal Mutafaqih. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa makna akabir tadi? Apa makna kibar tadi? Disebutkan qala Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu husnul su'al nisfal jawab. bagusnya pertanyaan itu adalah setengah dari ilmu. Wa qala Abdullah ibn Muslim ibn Qutaybah ad-Dainuri. Berkata Abdullah ibn Muslim ibn Qutaybah ad-Dainuri. Rahimahullah. Yuridu yang dimaksud. Yang dimaksud dari hadis Abdullah bin Mas'ud tadi la yazalun nas bi dan juga hadis Umar atau asar Umar bin Khattab. Yuridu la yazalun nas bi khairin ma kana ulama'uhumul masyayikh. Dinukil dalam kitab Nasihatu Ahlil Hadis. Kata Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri, yang dimaksud manusia akan dalam keadaan baik kalau mengambil ilmunya dan ulamanya adalah para masyayikh syekh. Walam yakun ulama'uhumul ahdath. Bukanlah ulama mereka anak-anak muda. Berarti bicara apa? Umur, syekh dan ahdath. Masih ingat hadis-hadis tentang khawarij. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan ciri-ciri mereka kaum khawarij. Ahdathul asnan muda-muda umurnya. Lihatlah. Mereka para teroris, para pemberontak, para GPK, pengacau keamanan atas nama agama. Rata-rata mereka muda-muda. Bahkan ada yang sampai belum 20 tahun. Mengapa? Karena anak-anak muda emosinya lebih tinggi, meledak-ledak, susah untuk ditahan. Sedangkan orang tua jauh lebih bijak secara keumuman, jauh lebih bijak. Maka kata Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri, manusia dalam keadaan baik selama ulamanya adalah masyayikh, orang-orang tua. Dan niscaya akan terjadi begini dan begitu kalau ulama mereka al ahdad ay hudatsaul asnan, muda-muda umurnya. Mengapa? Beliau sebutkan selanjutnya sebab-sebabnya. لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب karena syekh orang tua sudah tidak lagi memiliki syahwat seperti anak muda. Sudah lewat semua. Itu yang hadirnya Banyak akhwat cantik-cantik. Orang tua mengatakan, saya sudah bau tanah. Ngapain ngurusin lagi? Cucu saya 19. Beda dengan anak muda yang belum nikah lagi nyari. Anak siapa itu? Yang sudah nikah pengen dua. Yang dua pengen tiga dan seterusnya. Kata beliau, zalat anhumut atas syabab. Orang-orang tua tersebut sudah hilang kekanak-kanakannya. Wahidatuhu sudah berkurang emosionalnya. Anak muda biasanya lebih cepat marah. Udah saya aja. Mumpung saya belum pernah mempraktekkan ilmu bela diri saya. Wah, kamu mau dakwah apa mau berantem? Ikhwan Azakumullah. Wa kadzalika ajalatuhu. Qad zalat anhu ajalatuhu. Apa ajalah? Keterburu-buruan. Anak muda serba pengen instan, serba pengen cepat itu anak muda. Pokoknya besok kita sikat. Habisi saja mereka ini. Orang tua akan berkata, sabar. Jangan dulu. Ah, Ustadz ini penakut. Kata murid-muridnya. Selamat yang pegang pondok tadi orang tua. Murid-muridnya emosi bisa ditahan. Kalau dibalik. Yang mimpinnya anak muda selesai sudah. Sudah terjadi pembakaran-pembakaran, sudah terjadi macam-macam kejadian demi kejadian. Saya ulangi kata beliau, mengapa? Kalau orang yang mengajarkan ilmu adalah orang-orang tua, baik manusia. Tapi kalau yang mengajarkan ilmu anak-anak muda, bahaya. Dijawab oleh beliau, karena syekh, orang-orang tua biasanya sudah hilang semangat kemudaannya, dan sudah hilang atau sudah berkurang syahwatnya, wahidatuhu kerasnya sudah berkurang pula ajalatuhu keterburu-buruannya wasafahuhu sudah hilang pula kekanak-kanakannya diejek oleh orang di luar sana balas ngejek kamu, kamu yang begitu. Kayak anak kecil kan. Ya. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kalau orang tua tidak seperti itu. Lihat hikmahnya apa. Kalau dibalas, apa sih hikmahnya? Apa untungnya? Tidak ada. Jalan terus. Ya. Toh, Alhamdulillah. Ya. Belajar, mengajar tetap lancar. Walhamdulillah kajian-kajian tetap lancar. Ya biarkan saja orang mau ngomong apapun. ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mendengarkan orang Yahudi mengucapkan assalamu alaikum sam bukan salam diplesetkan salam dengan sam assalamu alaikum tahu Aisyah yang diucapkan itu bukan salam tapi kebinasaan qala assalamu alaikum wal dibalas oleh Aisyah Bahkan kalian yang binasa dan laknat sekalian. Kata Nabi, Inna Allah la yuhibbul fush, wala tafahush. Nabi Barakallahu Fikum sudah di atas 40 tahun. Aisyah masih belasan tahun. Radiyallahu ta'ala anha. Kata Nabi Rasulullah SAW, Inna Allah la yuhibbul fush, wala tafahush. Sesungguhnya eh, Allah nggak suka orang yang mengucapkan fush, kalimat-kalimat jelek dan tidak suka pula berbalas saling membalas dengan tafahush. Kata Aisyah, ya Rasulullah, engkau tidak dengar ucapannya? Aku dengar. Dan aku jawab, wa'alaikum. Di mulut Nabi tidak keluar kecuali wa'alaikum. Enggak ada fahus. Tetapi doa mereka kepada kita tidak dikabulkan, sedangkan ucapan kita dan kamu juga dikabulkan oleh Allah untuk mereka. Berarti doa jelek mereka kembali pada mereka sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah ini namanya hikmah. Biasanya orang yang lebih tua lebih hikmah wastashabat tajrubah wal khibrah ditambah lagi dengan tajrubah Al-tajrubah, pengalaman. Wal khibrah juga sama. Maknanya sudah banyak mengalami berbagai macam kejadian sehingga sudah tahu. Kadang-kadang orang-orang bertanya-tanya, ini Syekh Robi kok bisa tahu? Padahal orang itu baru mengucapkan tiga kalimat atau empat kalimat. Hah. Kamu mau bikin partai, kamu mau bikin hizbi, kamu belum ngomong banyak, udah digitukan. Bukan. Bukan beliau alimul ghaib. Bukan beliau tahu apa yang ada di hati. Tetapi pengalaman beliau banyak orang-orang yang seperti kamu. Ini kamu bukan yang pertama. Sudah yang ke-13. Syekh, apa enggak begini saja? Apa enggak begitu saja? Itu sudah sudah banyak kemarin dan kemarinnya tahun lalu, tiga tahun lalu sudah ada orang kayak kamu. Sehingga dia tahu. Ketika datang seseorang kemudian bertanya dengan yang aneh-aneh, kamu mau bikin negara? Oh enggak sih, maksud saya, maksud saya, sudah, sudah. Ikhwan Demikian pula beberapa ulama dia bisa mengetahui itu bakal terjadi begini, ini bakal terjadi begitu. Juga bukan alimul ghaib. Arahum sayahlakun kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Aku lihat mereka akan binasa. Kok bisa binasa? Tahu dari mana? Aku lu kala Rasulullah wa taquluna kala Abu Bakar wa Umar. Aku bicara kala Rasulullah kala Rasulullah. Mereka membantahku dengan kalimat kala Abu Bakar kala Umar. Akan binasa mereka. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sunnah dikalahkan oleh ucapan manusia, apa ujungnya? Halaku. Akan binasa. Karena mereka para masyaikh orang-orang tua memiliki pengalaman yang banyak. Istashabat tajrubah wal khibrah. Wala yadkhul alaihi fi ilmihi syubha. Sehingga tidak masuk di dalam ilmunya, tidak masuk dalam pikirannya syubhat-syubhat. Artinya tidak mudah ditipu. Tidak mudah ditipu. Adapun anak muda, masya Allah pengalaman belum ada, ilmu juga pas-pasan dan seterusnya, memimpin didatangi oleh seorang politikus berbaju ahli sunnah. Politikus, Ustaz, kalau engkau bisa mengerahkan 500 orang saja, engkau bisa berbuat apapun. Karena di Indonesia ini gerakan yang dilakukan oleh 500 orang ke atas itu tidak ada hukumnya. Masa? Wah, zen. Kita amar ma'ruf nahi munkar dengan membawa pasukan 500 orang. Atau lebih. Bergeser sedikit. Bergeser lagi sedikit. Ujung-ujungnya jadi pimpinan preman. Mengapa? Hancurkan sana, hancurkan sini, bakar sana, bakar sini. Karena satu syubhat dari seorang hizbi. muslimin rahimani wa rahimukumullah. Sedangkan para masyai yang berpengalaman akan berkata kepadanya, saya tidak diperintahkan oleh Allah, tidak diperintahkan oleh Rasulnya untuk memerangi mereka kami disuruh mengajarkan ilmu dan memberitahukan mana halal mana haram dan mengajak. Kami bukan pemaksa yang memaksa manusia. Kami menyampaikan dan mengajak dan kami di hadapan Allah akan berkata, kami sudah beritahu mereka, kami sudah ajak mereka. Mau tidak mau urusan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Datang hizbi kedua membuat subat yang hampir sama. Terus, maksudmu? Ya, antum bisa begini, bisa begitu. Apa jawabannya? Jawabannya bahwasanya ini akibat akhirnya akan begini. Yang ini akhirnya akan begitu. Itu. Fulan. Dulu ada si fulan, dulu ada si alan. Pengalaman. Yang semuanya justru hancur. Dakwahnya runtuh kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya bukan dia kebal atau dia tidak mungkin sesat bukan, mungkin ada saja, tetapi lebih besar kemungkinan anak muda yang terbawa syubuhat daripada orang tua yang sekian banyak pengalaman bagi mereka syubhat-syubhat tadi sudah pernah didapat yang sejenisnya kamu mau berbuat seperti fulan dia sudah pernah berpengalaman. Sehingga selamat. La يدخل alaihi fi ilmihi asyubha. ولا yaglib. Masih ucapan Ibn Qutaybah Ad-Dainuri. ولا yaglib alaihi hawa Dan tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Biasanya ada saja tua-tua keladi semakin tua semakin jadi. Ada tapi keumumannya, mereka sudah berpikirnya akan wafat. Berpikirnya saya akan mati. Tidak lama lagi. Sehingga semakin khusyuk dalam sholatnya, semakin ikhlas dalam dakwahnya, semakin sungguh-sungguh dalam amal solehnya. Wala yamilu bihi sehingga tidak cenderung kepada ketamakan. Yang belum nikah tadi pengen nikah. Yang sudah nikah pengen cari rumah, kontrakan. Yang sudah kontrakan sempit, pengen yang lebih luas. Saya nggak punya kendaraan. Saya ingin segala macam. Banyak tomak. Apa tomak? Keinginan-keinginan dunia masih banyak. Orang tua ditawarin, <laughs> mau rumah, mau nikah lagi. Mau ngomongnya aja udah susah. Ya, ya sudah tidak mampu. Yang penting saya husnul khotimah. Kan begitu. Lo nggak enak dong ngajarnya kalau seperti itu. Kata siapa? Syekh Kebir duduk di majelis ilm di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram yang hadir banyak dan yastifid minhu. Padahal ngomongnya perlahan. Tidak berapi-api. Bukan orator seperti yang kalian sukai. Enggak. Tetapi banyak murid-murid yang mengambil ilmu istafad minhu. Ikhwan ibn a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih dilanjutkan oleh Ibnu Qutaibah. Setelah walayami lubihi tamak tidak cenderung kepada ketamakan dan keinginan duniawi wala yastazillu syaitan al hadas dan orang-orang seperti ini tidak mudah untuk ditergelincirkan oleh syaitan tidak seperti menggelincirkan anak-anak muda. Baik, tidak mudah diplesetkan oleh syaitan, tidak seperti anak muda. Wa ma'as sinni dan bersama umur masih kata Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri rahimahullah, ma'as sinni al-waqar wal jalala wal haibah Bertambah tua umurnya, bertambah kewibawaannya, bertambah kemuliaannya, bertambah haibahnya. Berwibawa. Wal hadas, adapun anak-anak muda. Qad tadkhul alaihi hadhil umur. Adapun anak-anak muda kadang dimasuki perkara-perkara tadi. Ada ketamakan duniawi, ada dorongan syahwat, ada kadang-kadang semangat yang berapi-api akhirnya kebablasan, berlebihan, melampaui batas, hulu, ekstrim dan seterusnya dan seterusnya. Allati aminat ala asyik. Yang perkara-perkara itu bagi orang tua aman. Faidah dakhalat alaihi wa afta. Bagaimana kalau anak muda tadi yang semangatnya melampaui batas, yang memiliki sifat keterburu-buruan, ajalah. Padahal dikatakan ajalah syaitan, Yang juga emosionalnya tinggi. Kalau mereka anak-anak muda dimasuki semua itu apa jadinya? Halaka wa ahlaka. Kalimat terakhir dari Ibnu Qutaibah, halaka wa ahlaka. Kalau dia berfatwa binasa dan membinasakan. Kalau anak muda seperti itu yang sudah dikuasai oleh emosionalnya, dikuasai oleh syahwatnya, dikuasai oleh hawa nafsunya dalam keadaan demikian demikian, maka kalau dia afta halaka wa ahlaka. Maka anak-anak muda belajar, ngaji, talabul ilm. Duduk bersimpu di hadapan para ustadz kalian. Ambil ilmu dari mereka. Ini mengingatkan kita pada hadis yang lain. Yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ida wusidas al-amr ila ghairi ahlihi. Fantadiris sa'ah. Jika diserahkan urusan ini kepada orang-orang yang bukan ahlinya, sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Kalau kita mendapatkan syarah penjelasan dari Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri tadi, nyambung. Harusnya masyair diberikan pada ahdad. Apa jadinya? Usah. Yang terjadi kerusakan barakallahu fikum. Karena rentan dan rawan, karena jengkel kepada satu pihak, mulai menyerang secara fisik. Padahal tidak berhak pada dai untuk melakukan seperti itu. Itu urusan penguasa, urusan pemerintah. Sehingga lihatlah kelompok sesat yang dikuasai oleh amarah Kaum reaksioner khawarij rata-rata mereka anak-anak muda. Hudatha al-asnan. Sufaha al-ahlam. Dangkal-dangkal ilmunya, muda-muda umurnya, dipicu oleh sedikit provokasi, jadi. Tiba-tiba menyerang, tiba-tiba berperang, tiba-tiba menumpahkan darah kaum muslimin, tidak berpikir panjang. Sedangkan mereka orang-orang tadi yang menjadi tua dengan ilmu, memutih jenggotnya dengan ilmu, pengalaman dan seterusnya, maka mereka akan menghitung ini akibatnya ini, kalau seperti itu akibatnya seperti ini. Sehingga selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah. Ida wusida atau ida wusida dalam riwayat ida usnida lafadz lain. Jika disandarkan sesuatu kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Pemuslimin rahimani wa rahimakumullah berarti harus dua sisi. Kabir fisin wakabir fil ilm, besar ilmunya besar pula umurnya besar ilmunya tapi kurang umur kurang wibawa dan sering terkalahkan ilmunya dengan emosionalnya. Sebaliknya, tua umurnya tapi ilmunya dangkal, itu juga bahaya. Sudah ilmunya dangkal, ngomongnya salah-salah lagi. Itu bahaya juga. Barakallahu fiikum. Taib, apakah berarti para ulama masyayikh tadi adalah orang-orang yang maksum, tidak pernah salah? Bukan seperti itu. Saya bacakan ucapan Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah taala. <coughs> Untuk membantah orang-orang yang berkata mereka juga manusia, kita juga manusia. Kita bisa salah, mereka juga bisa salah. Ulama itu kan manusia juga. Apakah mereka maksum? Mereka punya salah. Betul. Kalau dari sisi kemanusiaan dia mungkin punya salah, ya betul. Tetapi kata Ad-Dahabi, perhatikan ucapan beliau, saya bacakan kalimat per kalimat. Nahnu la nadda'il usmah. Kami tidak menganggap diri kami maksum. Atau tidak menganggap para imam-imam al-jarh wa ta'dil bahwa mereka semua ma'sum. Tidak. Lakin tetapi hum aktsarun nasi sawaba. Mereka yang paling banyak benarnya wa andarahum khata'an dan mereka yang paling sedikit kesalahannya wa ashadduhum insafan dan mereka adalah yang paling bijaksananya dan mereka yang paling jauh dari memberat-beratkan diri. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kata Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala bahwasanya ulama tersebut, ulama jarhut wa dan sebagainya menyatakan fulan dhaif, fulan kadzab, fulan begini, fulan begitu. Kenapa kita harus ikut langsung kita terima. Padahal mereka manusia bisa salah. Kata Imam al hafid Al-Zahabi rahimahullah, kita tidak beranggapan bahwa mereka maksum tidak, tapi mereka yang paling banyak benarnya, mereka yang paling sedikit salahnya, mereka yang paling bijaknya dan mereka yang paling jauh dari takalluf. Watahamul memaksa-maksakan diri. Wa in ittafaqu 'ala at-ta'dil aw jarh fatamassak bihi. Maka kalau para ulama tadi sepakat untuk menjarah atau untuk mentakdil, pegang kuat-kuat. Wa'bud alaihi binawajidik. Gigitlah dengan geraham kalian. Pegang kuat-kuat, gigit dengan geraham kalian wala tatajawazahu jangan kalian lampaui pendapat mereka fatandam engkau akan menyesal <clears throat> waman syadza minhum fala ibrah maka setelah itu faman syadza minhum siapa yang nyeleneh aneh, berbeda sendiri dengan keumumannya, maka fala ibrah, tidak kita anggap pendapatnya. Ini para ulama jarwat ta'jil sepakat penjarah seseorang, sepakat mentadil seseorang. Maka peganglah kuat-kuat, gigit dengan geraham, geraham kalian. Karena mereka lah yang paling sedikit kesalahannya, paling banyak kebenarannya, paling bijaknya dan paling jauh dari berpura-pura, paling jauh dari mereka-reka atau memberat-beratkan diri, paling jauh mereka. Adapun man adapun yang berbeda sendiri, maka la ibrah tidak dianggap. Tapi ada satu yang mengatakan beda sendiri, jangan dianggap. Demikian kata az zahabi Man syadza minhum fala ibrata bihi. فخل عنك العناء Fa'atil qawsa bariha. Masih kelanjutan ucapan Imam Zahabi. Maka engkau bisa beristirahat, nggak perlu susah payah. Saya meriksa hadis Fulan kata Imam eh, Baik, kata Fulan kata Imam ini Cikoh ditanya kamu sudah mentah sudah berdasarkan ya kitab-kitab rijal dari kitabnya Imam Zahabi, kitabnya Imam Fulan, ya berarti engkau masih belum meneliti lebih benar. Kamu cari lagi sendiri siapa dia. Ayah, suruh menggali sendiri. Mungkin sudah sekian tahun baru mendapatkan satu hadis bahwa di sini ternyata setelah saya berkeliling dunia, saya masuk ke museum sana, museum sini, mengambil manuskrip-manuskrip dari kasihan sekali. Kata beliau, kata Imam Madzhabi, khud min in nubala. Karena kitabnya siar a'lam nubala. Khud min in nubala. Ambil dari mereka para ulama, ambil dari mereka para ahlinya. Kemudian kau bisa istirahat. Ngapain susah-susah? Bahkan dari bukunya Ibnu Hajar masih diringkas lagi menjadi takribut tahdib. Fulan Taib, Fulan Hasan, Fulan Tiqah, Fulan. Enak kan? Buat anak-anak seperti kalian, pemuda-pemuda yang masih belajar, cukup itu. Satu takribut tadhib, satu lagi kitab Masanid. <coughs> Apa nama kitabnya? Ruwat masanidil arba'ah. Hampir-hampir nggak ada rawi kecuali ada dalam salah satu dari dua kitab kitab tersebut atau dua-duanya. Kembali kepada ucapan Imam Bedahabi. fakali an ankal maka engkau tidak perlu susah payah. Wa'atil qawsabariha berikanlah busur pada pemanahnya. Jangan kamu memanah sendiri, saya memanah sendiri, saya periksa sendiri, sudah cukup cukup. Syekh Albani sudah mendahului mu Baca kitab Syekh Albani. Cukup. Nah, saya mau kalau engkau mampu kita nggak akan larang. Tapi karena kita tahu engkau bukan hanya tidak mampu, dikhawatirkan salah, akhirnya engkau berdusta atas nama Rasul. di sini sahih pada padahal dhaif. Bagaimana? Karena kamu periksa sendiri dalam keadaan perangkat tidak mampu. A'til kau Berikan busur pada ahlinya. Tetapi saya pernah memeriksa, ternyata benar, berhasil sahih, tepat dengan periksaan para ulama. Apa kita katakan? Rubba ramyatin min ghairi ramin. Rubba ramyatin min ghairi ramin. Itu kebetulan. Qadarullah, kau pas benar. Padahal kau sendiri nggak tahu kenapa dia benar. Ya kan? Iya sih. Tahu min ghairi ramin. Pepatah. Apa mauridul masalnya? Sebab keluarnya istilah itu. Bariha ahlinya, pemanah, sedang berburu dengan anaknya. Berburu nggak kena, berburu nggak kena, sampai dia lelah. Dia duduk, anaknya ambil kaosnya, terus memanah kijang tadi kena. Maka bapaknya bangun, rubah romyatin, Min ghairi ramin. Ternyata kadang-kadang panahan itu bukan dari ahlinya terjadi. Kadang-kadang sebuah panahan yang tepat bukan dari ahlinya. Kadang-kadang terjadi. Itu namanya kalau istilah kita kebetulan. Itu nggak jadi hukum. Rubba ramyatin min ghairi ramin. Tetapi kata kata Imam Ad-Dahabi, "A'til qausa bariha." Berikan busur pada ahlinya. Biar para ulama yang memanahnya, biar para ulama yang menarik busurnya, biar para ulama yang memeriksanya, kita ambil matangnya dari mereka. Walhamdulillah. Wallah laulal huffaz al-akabir la khatabat alal manabir az-zanadiqah alal manabir. Wallah laulal huffaz wal akabir la zanadiqah 'alal manabir. Masih kelengkapan ucap, ucapan Az-Zahabi rahimahullah. Kalau saja bukan karena para penghafal-penghafal dan orang-orang besar tadi fil hadis, niscaya akan berkhutbah para zanadiqah di mimbar-mimbar. Mengapa? Para akan berkhutbah zanadiqah para zindiq di mimbar-mimbar. Karena barakallahu fiikum tidak ada ahlu jarh ta'dil yang menyebutkan fulan jujur, fulan saduq, fulan tiqah, fulan terpercaya, fulan ahlu sunnah, ini zindiq, dia menyimpang, dia sesat, dia kadzab dan seterusnya. Kalau nggak ada ulama tersebut yang membahas jarh wa ta'dil, la khatabat zanadiqah alal manabir. Niscaya para zindiq akan berkhutbah di mimbar-mimbar. Maka barakallahu fikum. Manhajut tahzir adalah manhajun sahih. Siapa dari para da'i yang menganggap tidak perlu tahdir-tahdiran, maka dia suruh ngaji lagi, belajar lagi ilmu hadis. Kalau nggak ada tahdir-tahdiran, niscaya sekian manusia yang tidak layak, tidak pantas untuk berkhutbah akan berkhutbah. Laulal hufaz wal akabir la khatabatiz zanadiqah alal manabir. Demikian dalam siar juz ke-11 halaman 82. Ikhwan ibn Masih ada lagi riwayat yang berkait dengan ini yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al barakah ma'a akabirikum al barakah ma'a akabirikum Masya Allah kita kenal Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala kita kenal Syekh Ubaid al-Jabiri rahimahullahu taala kita kenal masyayikh kibar sampai wafatnya itu Syekh Ubaid Syekh Mukbil kita ketemu kita bertanya kita berkonsultasi dengan mereka para akabir ikhwan bin azakumullah qala di dalam athar disebutkan Ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man istanna falyastanni biman qad mat." Fa innal hayy la yu'man 'alaihi al-fitnah. Siapa yang ingin mengambil uswah, siapa yang ingin mengambil contoh, siapa yang ingin meneladani, hendaklah dia falyastanni biman qad mat. Hendaklah mengambil pelajaran, mengambil uswah dari mereka yang telah mati. final hai, karena yang hidup tidak aman dari fitnah. Apa maknanya tidak aman dari fitnah? Mungkin saja berubah. Mungkin saja berubah. Seperti tokoh yang terakhir kita kenal, yang dipuji oleh Syekh Rabi, Hani bin Breng. Dan saya termasuk senang kalau dia bicara. Asik. Tiba-tiba kok jadi politikus. Bertambah jauh, bertambah jauh. Sampai akhirnya cukur jenggot. Belum selesai cukur jenggot pakai jas dan dasi. Musbil. Belum selesai sama musbil. Duduk bersama. Na'udzubillah. kufar Yahudi. Dan pendetanya. Difoto dengan bangga bersama mereka. Hancur. Maka Syekh Rabi dengan tegas mengatakan, utruk hani, utruk intiqali, tinggalkan hani, tinggalkan intiqali, terintiqali. Gerakan ingin memerdekakan diri. Kok jadi berubah urusannya kemerdekaan? Yang tadinya membela kaum muslimin dari serangan Houthi. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang suka dengan musibah seperti ini? Sedih kita. Tetapi membenarkan apa yang diucapkan oleh para sahabat, asar-asar salaf. Waman yastanni fal yastanni biman qad mat, fa innal hayy la yu'man alaihi fitnah. Siapa yang ingin meneladani, teladani mereka yang telah mati karena orang yang hidup tidak aman dari fitnah. Ikhwan ibn muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, Abdullah bin Mas'ud menyatakan Maha'ulai, mereka lah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maksudnya yang telah mati tadi adalah para sahabat. Ridwanullah ajma'in. Kami kami belum tentu karena kami belum sampai ke ajal masih mungkin berubah al-qulub bain asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati-hati manusia di dua jemari Allah dibolak-balikan sekehendaknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita kenal Syekh Mukbil sampai matinya. Kita kenal Syekh Ubaid sampai wafatnya. Kita kenal Syekh Ibn Uthaymin sampai wafatnya. Maka siapa yang berjalan di jalan mereka. Kita bersama mereka. Siapa yang berjalan dengan masyair tersebut. Kita jalan bersama mereka. Kita berupaya untuk mengikuti dan meneladani mereka. Ikhwan ibn a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ingat kembali kepada Umar ibn Khattab ketika berkata, Qad alimtu mata salahan nas. Aku tahu kapan manusia jadi baik dan kapan manusia jadi jelek. Ini seperti yang saya katakan tadi, bukan alimul ghaibi. Bukan dia tahu yang goib, tapi beliau tahu dari pengalamannya. Alim tu mata salah nas wa mata fasaduhum. Aku tahu kapan manusia jadi baik dan kapan manusia jadi jelek. Idza ja'al fiqhu min qibalis saghir. Kalau fikih ini datang dari anak-anak muda, akan ditentang oleh orang-orang tua, akan terjadi kejelekan-kejelekan. Wa idza ja'al fiqhu dan kalau datang fikih ini dari orang-orang tuanya, dari masyayikhnya tabahu sagir fahtadaya akan diikuti oleh yang di bawahnya maka semuanya terbimbing dengan hidayah Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah disebutkan dalam riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Ad-Darimi rahimahullahu taala. Kata Abdullah bin Abbas, "Talabtul ilma falam ajidhu akthar minhu fil ansar." Aku mencari ilmu dan aku tidak mendapatinya yang lebih banyak daripada apa yang aku dapati di kalangan ansar." Fakuntu atir rajul fa'as'alu anhu. Maka aku datangi seseorang, aku tanyakan kepada mereka ilmu. Ketika aku ingin menemui seseorang, aku tanyakan. Fayuqalu li naim. Dijawab untukku bahwa beliau sedang tidur. Fa'atawassad ridai maka aku jadikan baju luarku sebagai bantal, aku berbaring. Thumma toja' hatta yakhruj ila buhur. Aku berbaring sampai waktu duhur datang, orang itu keluar. Menemui aku. Ikhwan ibn a'azakumullah. Fayaqul maka orang itu terkejut melihat anak paman Rasulullah tidur di tanah dengan bantal bajunya sendiri atau baju luarnya sendiri bi'sa ma sana'ta hala a'lamtani Duhai jelek sekali yang kamu lakukan. Mengapa enggak bangunkan aku? Kenapa enggak beritahu kami? aqul Aku katakan kepadanya. Aradtu an takhruja ilayya wa qad qadaita hajataka. Aku ingin ketika engkau keluar menemui aku, engkau sudah menunaikan semua urusanmu. Ini seorang murid kepada guru. Mungkin sebagian berkata, lebih mulia Ibn Abbas dong. Beliau ahlul bait dan beliau adalah dari kalangan Quraisy dan beliau adalah orang yang dekat dengan Nabi dan seterusnya dan seterusnya. Iya kan? Tetapi Abdullah bin Abbas berkata, saat ini aku yang mencari ilmu, dia yang punya ilmu. Berarti dia adalah guruku. Maka aku tidak ingin dia mengajarkan kepadaku satu ilmu dalam keadaan belum selesai hajatnya, dalam keadaan belum menyelesaikan urusannya. Aku tidak mau. Aku ingin beliau keluar dalam keadaan semua sudah selesai. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang bijak. Kalau engkau paksa buah itu jatuh, maka yang jatuh bukan buah yang masak tetapi kalau engkau sabar menunggu sampai jatuh sendiri, maka yang jatuh sendiri adalah yang sudah masak. Iya Pak ya? Nah, ya. Sehingga kalau kita ayo sab, ayo sab, ayo sab, dorong-dorong dipaksa paksa, ya, dakduk, dakduk, dakduk. Sudah tiga kali masih terus. Ya. Mana adabnya? Ngetuk pintu tiga kali, salam tiga kali sudah cukup. Lihatlah jauhnya antara kalian dengan apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas tadi. Tidak, aku tidak mau membangunkannya, aku tidak mau merepotkannya. Biarkan dia sampai keluar sudah menunaikan semua hajat-hajatnya. Sehingga akan menyampaikan dengan tenang. Menyampaikan dengan rohah. Yang keluar dari mulutnya ahsan al hadis sebaik-baik ucapan. Coba dibayangkan. Kalau engkau maksa ustadzmu, dengan berbagai macam cara dikedor dipanggil sat, sat, sat. terus sampai begitu keluar sat. ini hukumnya apa sat? Ah, haram ah, kurap tutup pintu lagi kamu dapatnya sedikit sekali haram apa sebabnya dalilnya mana nggak ada mengapa karena kamu memaksanya dia tidak siap beliau sedang ada urusan yang kamu tidak tahu urusan apa di dalamnya Barakallahu fikum. Itu adab kepada para orang-orang yang berilmu. Sehingga barakallahu fiikum sudah kita bahas sedikit tentang siapakah orang-orang yang pantas untuk menjadi seorang guru, seorang pengajar yang tentunya berilmu, berpengalaman, tahu dan juga barakallahu fiikum nanti akan dibahas satu sifat lagi yaitu yang beramal dengan ilmunya.